Hadis Sa'ad ibni Abi Waqqas yang merupakan salah satu dari sepuluh sahabat yang mendapat kabar gembira tentang dijamin oleh Allah dan Rasulnya untuk masuk ke dalam surganya dan juga kita telah mengetahui di sini saat Ibn Abi Waqqas menceritakan tentang dirinya ketika dirinya di Mekah Allah taala alam apa yang dia kerjakan di Mekah bisa jadi dia beliau berhaji bisa jadi beliau melakukan hajat yang lain sehingga beliau pada saat itu berada di Mekah dan beliau mengalami mengalami sakit yang sangat keras dan juga kita telah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya dan juga saat Nabi Waqqas beliau menceritakan bahwasanya pada saat itu dia pun bertanya karena khawatir dia adalah orang yang memiliki harta yang banyak khawatir hartanya menjadi sia-sia dan dia menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolehkah aku bersedekah dua pertiga dari hartaku apa jawab Rasulullah jawab Rasulullah tidak boleh ya kemudian ditawar lagi kalau begitu setengah apa jawab Rasulullah? Tidak boleh juga ya. Kemudian ditawar lagi menjadi berapa? Menjadi sepertiga. Kenapa kemarin alasannya? Kenapa ini boleh? salah satunya <clears throat> karena salah satunya yang disebutkan dari hadis ini sebabnya bahwasanya jika dia meninggalkan harta yang banyak untuk keluarganya ini lebih apa? Lebih afdal ya dibandingkan dia meninggalkan hartanya dengan keadaan keluarganya tadi meminta-minta kepada manusia. Dan juga apa sebabnya yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin kemarin? Sebabnya kenapa? Hah? Yazid? Ya, sebabnya karena jika seorang sakit keras ya. Ini jangan lupa. Jika seseorang dalam keadaan sakit keras sakit yang diperkirakan dia kemungkinan besar akan mengalami kematian. Maka ulama berpendapat bahwasanya dan termasuk Syekh Utsaimin tidak boleh dia mensedekahkan, mewakafkan, menginfakkan dan seterusnya lebih dari sepertiga hartanya dikarenakan harta tadi otomatis jatuh ke tangan siapa? Otomatis jatuh ke tangan ahli warisnya. Nah, kalau dia bersedekah 2 per 3 atau setengah, maka ini kata ulama akan merugikan siapa? Merugikan ahli waris. Karena haknya sudah otomatis berpindah tangan dan ahli waris sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya bagian-bagiannya ya bagian dari hartanya ya berapa kemarin hartanya kalau satu orang anak perempuan setengah ya nis ya nah kalau dia bagi dua per tiga ya dari harta warisan maka ini akan mengurangi harta dari siapa? Dari siapa? Dari anaknya tadi. Ya, kalau di ketiga dua, dua tiga bagian. Dan juga kalaupun juga dibagi setengah, ya, setengah dikasihkan ke Baitul Mal misalkan. Sisanya berapa? Sisanya setengah. Setengah apakah setengah ini jatahnya anak perempuan? Tidak ya. Dibagi lagi dua. Jadi seperempat aja. Kurang jadinya. Nah kalau sepertiga kata Rasulullah SAW ini pun sudah banyak, banyak sekali, ya sepertiga dikasihkan, ya sepertiga dikasihkan. Sisanya berapa? Dua per tiga. Si anak dapat berapa? Sepertiga aja jadinya kan? sudah mengurangi. Ini pun sudah banyak. Ya, difahami ya? Difahami. Jadi, kalau seseorang ketika dia sakit keras, maka dilarang oleh agama kita, oleh syariat kita untuk mewakafkan hartanya lebih dari sepertiga dan yang paling bagus menurutnya Abu Bakar siapa? Berapa? Kemarin? Seper seperlima ya. Karena sama seperti apa? Harta Hah? Harta rampasan perang ya. Harta fai ya. Seperlima untuk Allah, seperlima untuk Rasulullah dan keluarganya, seperlima dan seterusnya ya. Dan ini kata Abu Bakar radhiyallahu an, inilah yang paling afdal kalau mau menginfakkan. Yang jadi pertanyaan, kalau dalam keadaan sehat gimana? Boleh enggak menginfakkan seluruh hartanya bahkan? Bukan cuma dua per tiga, seluruh hartanya. Boleh enggak? Hah? Dalilnya? Dalilnya apa kemarin? Dalilnya dalil apa mbah? Iya, itu salah satunya ya. Salah satunya kalau dia masih hidup ya dan dia memperkirakan ya seperti di Yaman dahulu ya. Ada seorang <clears throat> yang kaya raya. Allah taala khabarnya saya tahu enggak, tapi yang jelas kita masih di sana. Orang kaya ini ya, orang kaya Yaman, dia punya perusahaan perusahaan pembuat ambal ya. Ambalnya bukan ambal seperti ini ya, bagus sekali ambalnya. Ya. Jadi dia menyumbangkan coba. Dia bangun masjid, dibangun markis lengkap seisi-isinya ya, tanpa ada yang ikut campur. Besar lagi markisnya. Subhanallah ya. Ini kalau kita mungkin habis-habisan hartanya ya. Besinya besar ya. Besar kali besinya. Lengkap isinya pokoknya. Qurannya ada, tempat ukurannya ada lengkap. Sound sistemnya ada, kipas anginnya lengkap pokoknya. Lampunya itu pun mungkin ratusan. Lampunya ini ratusan biji. Lengkap. Ya, subhanallah. Diceritakan cuma berapa bulan saja ya Allah Subhanahu wa taala berkehendak laku ambalnya seharga sebuah markis tadi subhanallah ya cuma berapa bulan aja kembali uangnya ya subhanallah ini pembuktian ya kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjamin bahwasanya yang namanya sedekah ini tidak mengurangi harta kita zakat tidak mengurangi harta kita. Bahkan zakat itu menambah ya. Baik kita sadari maupun tidak kita sadari akan menambah. Akan menambah harta kita tadi. <coughs> Kita akan teruskan membaca. Ya, kita ulang sedikit. <coughs> Qala Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, "Tsumma qala <clears throat> radhiyallahu anhu, "Ukhallafu ba'da ashabi." Oh ya, sebelumnya kita juga kemarin membacakan hadis ini bahwasanya keutamaan juga memberikan nafkah ya. Memberikan nafkah. Tapi apa? Yang jadi utamanya di sini apa? Ketika kita mencari nafkah, yang menjadi utama dari kita mencari nafkah apa? Siapa yang bisa jawab? Tabatari, tabatari, bihi Allah ya. Ingatkan ini. Dan kita sama-sama mengingatkan kalau kita mencari nafkah baik untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga kita jangan lupa ya meniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Illa ujirta 'alaiha hatta fi fi imra'atik. Melainkan engkau akan atau kalian akan diberikan balasannya. Diberikan pahala ya. Walaupun atau sampai apa yang kalian berikan Walaupun sesuap nasi yang kemarin saya sebutkan, sesuap nasi yang kita berikan kepada keluarga kita, istri kita, anak kita dan seterusnya ya. Dan kita tidak memperpanjang lebar ya masalah nafkah dengan zakat. Nanti kalau kita masuk bahasan fikih kita akan membahas bolehkah orang yang kita beri nafkah ini orang yang beri kita nafkah orang kita beri nafkah ini bolehkah kita zakati ini kita pembahasannya pembahasan fikih insyaallah badal ayam insyaallah kita buka pembahasan fikih Allah taala kapan jelas anda berazam ingin membuka pembahasan fikih dan juga pembahasan akidah silsilah ya Ya insyaallah ini takhasus ya bagi siapa saja yang mau dan siap kita akan buka Allah taala kapan waktunya insyaallah ثم قال رضي الله عنه أخلف بعد أصحابي Apakah aku akan tertinggal setelah para sahabatku? Ya di sini kita sebutkan kemarin saat ini Bakas di mana dia berada di di Mekah ya. Jadi beliau sudah berhijrah ke Madinah. Kemudian Allah taala alam ya, karena belum sempat membaca sejarahnya ini, sejarah hadisnya ini, asal urut hadisnya ini. Apakah beliau ikut haji wada ataukah umrah ataukah yang lain? Dan di Mekah kemarin dan di waktu di Mekah, beliau mengalami sakit yang mana? Sakit yang keras sekali ya. Seakan-akan beliau merasakan umurnya ini akan pendek. Dan beliau mengatakan apakah aku akan tertinggal dari para sahabatku? Ini apa maksudnya? Melanjutkan hijrahnya tadi. Ya. Di sini juga kita kemarin sebutkan <coughs> kalau kita meninggalkan sesuatu karena wajah Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka Hah? Awadallahu khairan min. Allah akan berikan gantinya yang lebih baik. Dan ulama menyebutkan ketika kita meninggalkan tadi maka tidak boleh bagi kita apa? Untuk ketika kita meninggalkan sesuatu tadi karena wajah Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh bagi kita apa untuk kembali lagi menarik lagi memakai lagi dan seterusnya ya nanti kita jelaskan. <clears throat> ya nanti kita jelaskan. kemudian Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wal'allaka an tukhallafa ya wal'allaka an tukhallafa Sebelumnya kita jelaskan lagi. Tukhallafa ba'da ashabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qala innaka lan tukhallaf." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya engkau tidak akan tertinggal ya dari para sahabat ya yang meneruskan hijrahnya tadi fata'mal amalan tabtaghi bihi wajhallah jadi maksudnya di sini kata Syekh Utsaimin kalaupun saja ya ya ditakdirkan bagi saat di Abi Waqqas tadi tertinggal di Mekah tidak bisa melanjutkan karena sakit kerasnya tadi ya tidak mendesak melanjutkan hijrahnya tadi karena sakit kerasnya tadi maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jika engkau melakukan amalan ya mengingatkan ini ini syahidnya juga ya jadi ini jadi intinya <clears throat> tabtaghi bihi wajah Allah semata-mata mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala illaz tatta bihi darajah wa rif'ah melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepada engkau darajah. Darajah kemarin apa? Sebutkan maksudnya. Darajah di sini apa? Surga ya, tingkatan surganya, ketinggian surganya. Warif'ah. Rif'ahnya apa? Kedudukannya ya, Apakah dia nanti sejajar kedudukannya dengan para ambia atau disejarkan dengan para siddiqun, wasyuhada, wassalihin dan seterusnya ya. Subhanallah ini. Jadi sepantasnya bagi seorang yang melakukan amalan ya dan amalan ini umum ya kata amal amalan ya dan kita sudah menyebutkan pada hadis yang pertama bahwasanya seluruh amalan ya yang jika kita beramal tadi ya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala ini jawabannya juga izdada darajah wa rif'ah akan bertambah baginya derajat tadi surga ya derajatnya apakah surga firdaus surga aden dan seterusnya dari surga-surga ataupun juga akan ditambahkan atau ditinggikan rifahnya dia, kedudukannya dia, pangkatnya dia, posisinya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan saja ya, kita misalkan kerja di perusahaan ya. Dinilai dengan nilai yang bagus ya. Pasti Pak, bosnya Pak atau manajernya pasti akan mengangkat ya. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dari suatu amalan baik makan, minum, tidur apalagi pokoknya amalan-amalan yang lain. Yang lainnya diharapkan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala insyaallah Allah akan tambahkan baginya derajat dan juga kedudukan wala'allaka an tukhallafa ya sini ati khallafa di sini <coughs> tertinggal di sini ini bukan tertinggal dari tertinggal yang pertama ya kalau tertinggal pertama maksudnya tertinggal dari apa tertinggal dari para sahabat untuk melanjutkan hijrah ya. Ini, ini yang pertama. Tertinggal yang pertama. Adapun tertinggal yang kedua ini, kata Syekh Utsaimin, ini tertinggal dari para sahabat juga maksudnya panjang umurnya ya. Panjang umurnya Maksudnya yang kedua ini panjang umurnya. Jadi para sahabatnya sudah banyak yang meninggal. Beliau masih masih hidup. Dan ini yang terjadi pada saat Ibnu Abi Waqqas. Ya. Jadi sebutkan sini la'allaka an tukhallafa ay an ta'ammara fid dunya wa hadha huwa alladhi waqa' boleh jadi engkau akan tertinggal. Maksudnya, engkau akan panjang umurnya di dunia dan inilah yang jadi kenyataan. Ya. Hadza waqa'. Sebutkan sini ya subhanallah. Fa inna Sa'dan Sa'da ibn Abi Waqqas ummara atau ummira zamanan tawilan. Dia diberikan umur dengan umur yang sangat panjang. Ya, tidak sebutkan sini berapa umurnya. Hatta innahu radhiyallahu anhu kama dzakara ulama khallafa sab'ata asyara dzakaran wa isnatai asyrata bintan subhanallah ya ya ini tolong tambahkan ya. Sampai disebutkan oleh para ulama bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu beliau meninggalkan 17 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Berapa jadinya? Hah? 29 ya. Subhanallah ya. Siapa yang dari kita punya anak 29? Subhanallah. Ya. Keutamaan Sa'ad ini Abi Waqqas. Kalau 29-nya yang soleh ya. Subhanallah. Setiap hari pasti bergantian mereka mendoakan orang tuanya sehingga dikubur orang tuanya tadi ketika dikubur selalu bercahaya ya dan juga disebutkan juga oleh ulama ketika anaknya tadi memintakan ampun kepada Allah Subhanahu untuk orang tuanya ketika orang tuanya diazab oleh Allah Subhanahu wa kubur berhenti pada saat itu ya enak orang tuanya merasakan kenikmatan pada saat itu kok diazab ya subhanallah ya subhanallah ini keutamaan dari orang-orang yang punya anak yang banyak ya jangan takut ya dunia ini jangan takut ini buktinya 29 anak nggak ada yang kelaparan wakana fil awal ma'indahu illa bintan wahidatan dan pada awal kalinya pada saat apa nih ketika di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan zaman akhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup ini pada Haji Wada beliau punya berapa Cuma satu orang aja. Anak perempuan lagi ya. Walakin baqiya wa umira wa ruziqa auladan. Tapi beliau tetap dan juga diberikan umur panjang dan diberikan rezeki dengan anak-anak subhanallah. Wa qauluhu ini kaulu siapa ini? qauluhu Kata siapa ini? Yang punya kitab hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Kata siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau kita baca hadis ya, baca hadis dipahami hadisnya siapa yang bertanya, siapa yang menjawab ya. Kadang Nabi juga bertanya ya. Kadang Nabi juga menjawab. Ya. Di sini merupakan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap saat yang Waqqas hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Ya. Sampai ya wala'allaka an tukhallaf ya. Di sini sebutkan wala'allaka an tukhallaf hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Ya. Sampai suatu kaum mengambil manfaat darimu dan kaum yang lain mengambil kerugian atau mendapatkan kerugian darimu. Kok bisa ya? Kok bisa? Jahat berarti ya, satu bin jahat ya? Tidak ya. Maksudnya di sini, siapa yang bisa mengambil manfaat? Di sini yang mengambil manfaat fantafa'a bihi aqwamun wahum al-muslimun. Ya. Ini makanya membaca hadis ya. Kalau membaca hadis jangan mengartikan ya. Banyak terjemahan hadis-hadis ini. Dia terjemahkan sembarang. Ya. Cuma bisa buka kamus Munawir, belajar bahasa Arab mungkin di mana berani menerjemahkan hadis, berani menerjemahkan Al-Qur'an, dan seterusnya. Nah, kalau kayak gini ya, terjemahkan orang jadi bingung ya. Kok bisa dia memberikan manfaat kepada sebagian, memberikan mudarat kepada sebagian yang lain. Ya. Tapi maksudnya di sini apa? Fanta bihi aqwamun. Ya, ini apa? Siapa? Al-muslimun ya. Al-muslimun dan juga siapa yang dibenarkan tadi? Kaum al-kuffar ya. Al-kuffar disebutkan dalam sirah ya. Saat saat Nabi Waqqas ini beliau berhasil mengalahkan pasukan siapa? Pasukan siapa? Pasukan Rok Ramawi ya, subhanallah. Ya. Beliau zamannya beliau beliau bisa mengalahkan pasukan Ramawi, dan juga banyak peperangannya kaum kufar kalah telah telak beliau memimpin bahkan Sa'ad dua Waqqas ini terkenal dengan doa yang mustajab ya doa yang mustajab jadi beliau bingung ya, di depan ini lautan atau air ya sedangkan musuh di seberang lautan sana bingung kapal tidak ada pesawat baginya tidak ada ya kan jadi beliau cuma apa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah itu dia kuatkan barisan kaum muslimin menyeberang apa menyeberangkan gimana caranya berjalan di mana di atas air subhanallah ya cerita masyur ini ceritanya cerita yang masyhur sekali misalnya subhanallah saat ini bakas Dia adalah orang yang Salah satu dari sahabat yang paling makbul doanya Allah langsung jawab doanya Pada saat dia meminta radhiyallahu anhu ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, tetapkanlah atau kokohkanlah bagi sahabatku hijrahnya mereka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ya. mengabulkan doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ya para sahabat setelah hijrah balik lagi ngambil lagi hartanya, ngambil lagi tanahnya. Beliau setelah meninggalkan sudah pergi. Di sini kata Syekh Utsaimin, "Sallallahu ayyam di li ashabi hijratahum wa dzalika bi amrain." Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar para sahabat dikokohkan hijrahnya mereka yang demikian dikarenakan dua perkara. Ya, ini perhatikan ini. Yang pertama, tabatahumullah alal iman atau tabatuhum alal iman. Ya, yang pertama kokohkan dari keimanan. Ya. Kenapa? Li'annahu idza tabbata al-insan 'ala al-iman tabbata 'ala al-hijrah. Ya. Jika dia kokoh ya. Tabat kokoh ya kuat mental, tahan banting. Ya. Dalam perkara iman, ya, coba orang ketika disiksa, ya, ketika diberikan apa uang atau dunia, ketika dia kokoh pada iman, tidak akan goyah dia, tidak akan bergerak dia dari keimanannya, tidak akan berkurang dari keimanannya karena kokoh imannya tadi. Ya. Banyak ini ketika dia banyak kejadian ya dan ini perkara yang waqa ya. Mulai dari zaman dahulu ya Imran bin Hittan Imran bin Hittan siapa yang tidak mengakui keilmuannya dia? Tidak ada para ulama ataupun sahabat-sahabatnya yang tidak mengakui keilmuannya Imran bin Hittan. Ya. Sampai-sampai ulama menyebutnya dia ini adalah orang yang paling kuat hafalannya, paling banyak hadisnya, terkenal sudah. Ya. Tapi dia tergiur. Ya. Tergiur dengan keindahan dunia. Dia tergiur dan dia menikahi seorang wanita yang berpemaman khawarij ya. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Dan betapa jahatnya wanita ini. Ya, dan juga disebutkan juga yang lain-lainnya. Ya. Jika dimannya kokoh, kuat, dan ini menguatkan iman ya dengan melakukan amal-amalan dan juga salah satunya juga menguatkan iman ya dengan bermajlis taklim tadi. Bermajlis taklim, belajar akidah, tauhid dan seterusnya. Ini akan menambahkan iman kita. Ketika dia kokoh ya, dimanapun dia berada, kapanpun, apapun yang akan terjadi sampai kapanpun imannya kokoh tetap dia ahlus sunnah tetap dia salafi dan jangan lupa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap sholat kita ya di setiap sujud kita ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik Ya, jangan lupa ini. Ya. ini yang membuat kokoh seorang juga dan menguatkan keimanan seorang sehingga dia kokoh dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya dan juga kita dikokohkan dan dimatikan di atas jalan yang benar ini tidak ada jalan selain jalan ini. Amin ya rabbal alamin. Ini adzan nih, ya, Mbak. Fadhal Adhan Maksudnya dua perkara tadi ya Sebutkan bahwasanya Pertama Kokohan dalam iman Karena kenapa? Jika kokoh dia dalam iman Maka Dia juga akan kokoh Dalam hijrahnya Ya, ini yang pertama dan yang kedua, alla yarji'a ahadun minhum ila Makkatin atau ila Makkata ba'da an kharaja minha muhajiran. Maksudnya jangan sampai ada seorang sahabat pun yang balik lagi ke Mekah setelah mereka keluar dalam rangka berhijrah kepada Allah dan Rasulnya ini doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini ya sebutkan juga oleh Saya Utsaimin bahwasanya la yumkin an tidak mungkin seorang tahu dia untuk kembali pada apa yang dia tinggalkan yang dia meninggalkannya karena wajah Allah Subhanahu wa taala dan juga di sini disebutkan permisalannya. Subhanallah ya. Dakik sekali Syaitan ini ilmunya teliti sekali beliau dan beliau memberikan contoh yang jelas ini ya. Sebutkan sini wa min dalika ma wufiq ma fihi katsirun minan nas min ikhrajit tili televisyun min buyutihim atau televisyun Sini disebutkan television ya. Taubatan ilallah wa anhu wa amma fihi minasyurur. Ya, sebagaimana yang telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian manusia. Ya. Yang mereka mengeluarkan televisi-televisi mereka. Tidak mau lagi memakai televisi. Subhanallah ya. Ini terjadi. Taubatan ilallah dalam rangka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi televisi tadi dari apa-apa yang pada televisi tadi terdapat padanya kejelekan. Ya. Fa'ulai qalu hal yumkin an nu'iduhu an ilal bait Maka mereka yang demikian ini apakah mereka akan berkata dan bertanya bolehkah apakah kita boleh mengembalikan tadi televisi tadi yang kita keluarkan dari rumah kita dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini contoh ya. Contoh jadi kalau seorang sudah berniat meninggalkan suatu, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala tidak boleh lagi dia apa? Untuk melakukannya kembali. Mengambilnya kembali. Ya. Ini yang menjadi faedah dari ulama. Jika dia meninggalkan suatu kepada Allah, meninggalkan suatu mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala maka haram baginya untuk mengambilnya kembali. Ya, haram baginya untuk melakukannya kembali. <clears throat> Wa qawluhu wala taruddahum ala aqabihim. Dan jangan ini siapa yang berkata ini? Nabi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ya Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, berikan kekuatan, kekokohan bagi para sahabatku untuk meneruskan hijrahnya dan jangan engkau palingkan wala taruddahum. Jangan engkau jangan engkau palingkan, jangan engkau balikkan dari belakang-belakang mereka ya. Maksudnya di sini apa? Jangan engkau menjadikan mereka kembali murtad, kembali lagi menjadi kafir ya di sini yang dimaksudkan wala taruddam ala qabihim ya jangan kau balikan ke belakang-belakang mereka ke punggung-punggung mereka maksudnya apa kembali lagi setelah datangnya Islam kembali lagi melakukan perbuatan yang kafir kemusyrikan dan lain-lainnya ya dan juga ini bagi kita hendaknya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengenal ini manhajnya manhaj al sunnah ya kita berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala jangan kita balikkan lagi setelah kita mengenal al-haq ini mengenal jalan yang satu ini tidak ada jalan selainnya jalannya para rasul jalannya para sahabat jalannya para tabi'in atba'ut tabi'in dan merekalah yang dipersaksikan oleh Nabi bahwasanya mereka lah zaman-zaman keemasan, zaman-zaman kecermelangan, kecemerlangan. Oleh karenanya kita mengikuti mereka dan kita berlepas diri dari apa-apa yang menyelisih mereka. Dan yang terakhir bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya kita berdoa untuk meminta kekokohan dari meminta kesabatan kemantapan dalam iman dan juga kita minta juga lawannya jangan sampai kita dikembalikan kepada kekupuran dan juga di sini sebutkan bahwasanya lakinnal ba'isu lakinnal ba'isa saat ibn khaulah kata tapi malang ya nasibnya saat ibn khaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasihaninya sedih melihat keadaannya yang beliau meninggal di Mekkah. hari ini muttafaqun alaih dan bahwasanya juga di sini dapat kita ambil faedah ya bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu ya melakukan sesuatu terus menerus ya terus menerus kita melakukannya jangan kita tinggalkan lagi ya jangan kita tinggalkan lagi misalnya kalau kita sudah terbiasa ya ikut taklim seperti ini jangan kita tinggalkan lagi sudah bisa mengatur waktunya, bisa di rumah mengatur waktunya untuk orang rumah, mengatur waktunya untuk bekerja, mengatur waktunya untuk majlis taklim. Jangan kita tinggalkan lagi. Ya. Kenapa? Ini tadi menjadi apa? Penyesalan tadi. Menjadi orang yang dikasihani. Kita kasihan dulunya subhanallah. Taklimnya rajin, taklimnya gini tapi yang namanya hati berbolak-balik ya Allah taala bisawab dan juga di sini kita ambil faedah bahwasanya ketika dia ya hatinya berbolak-balik tadi ya ketika dia mengetahui hatinya ini dhaif wasyubhat ya mukhattafah dan syubhat ini menyambar-nyambar maka hendaknya dia berhati-hati dari fitnah tadi ya tidaklah yang membalak balik hatinya melainkan karena dia sendiri yang menceburkan dirinya kepada syubhat kepada syahwat ya syubhat baik itu dari pemikiran-pemikiran ya yang tidak ada dasarnya dalam agama, tidak dari Rasulullah, tidak dari para sahabat, tidak dari para ulama. Ini nama syubhat. Ya. Dan juga syahwat ini ketika dia mendatangi indahnya dunia, kenikmatan dunia, berleha-leha padanya, dan inilah syahwat. Ya. Dan insya Allah kita sudah memahami yang namanya syubhat dan syahwat. Ya. Dan ini terakhir lagi kita berikan hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meniatkan hati kita agar kita selalu diberikan barokah dan diberikan taufik untuk mencocoki kebenaran al muwaffaq man waffaqahullah Allah Orang yang mencocoki kebenaran ini adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala.